Yang mana terakhir kita ambil adalah permasalahan yang ke 608 atau sudah sampai pada permasalahan yang ke 108. Sekarang kita akan masuki permasalahan yang ke 109 yaitu mengenai bahwasanya termasuk ritual perilaku atau perbuatan orang-orang jahiliyah yaitu mereka mendustakan terhadap sebagian apa yang dikabarkan oleh para rasul mereka. Allahul musta'an. Kita lihat di sini qala al-Imam Al-Mujaddid al syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih Al-mas'alatu at-tasi'atu ba'dal mi'ah permasalahan yang ke-109 At-takdzibu ba'di ma akhbarat bihi ar-rusulu 'anil yaumil akhir yaitu perbuatan mereka mendustakan mereka mendustakan terhadap sebagian apa yang dikabarkan oleh para rasul mereka mengenai hari akhirat. Jadi ada di antara mereka yang tidak percaya dengan adanya hari akhirat. Karena fi qawlihi sebagaimana dalam firman Allah taala, Ula'ika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa Mereka itu adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang mereka menentang, tidak percaya terhadap ayat-ayat mereka dan tidak percaya terhadap perjumpaan terhadap Rabbnya. Wa minha di antaranya at-takdzib biqaulih yaitu bentuk kedustaan atau mereka mendustakan yaitu dengan ucapannya Maliki yaumiddin. Naam, mendustakan terhadap apa? Ayat Maliki yaumiddin. Naam. Karena ad-din di sini maknanya adalah hisab. Itu zat yang memiliki hari nah perhitungan. Naam, karena ad-din di sini maknanya adalah al-hisab. Maliki yaumiddin ay maknanya adalah zat yang memiliki hari perhitungan. Naam. Wa qawlihi dan juga firman Allah taala la fihi la khullatu la syafa'ah yaitu pada suatu hari yang Nah, tidak ada jual beli di situ eh, yang menguntungkan tentunya, tidak ada persahabatan juga, tidak ada pula syafaat di situ yang diterima. Naam. Allah musta'an. Karena keadaannya sudah tidak seperti di dunia lagi. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar menginfakkan sebagian hartanya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Naam, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah eh, sebagian harta yang telah kami atau sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli yang menguntungkan di situ. Tidak ada pula khullah persahabatan yang na'am barakallahu fikum bisa memberikan atau menolong na'am barakallahu fikum satu sama yang lainnya. Allah musta'an. Kemudian tidak pula ada syafaat. Nah, sudah tidak ada lagi di situ. Nah, Allah musta'an. Karena apa? Karena keadaannya sudah lain. Allah musta'anam. Wa qawlihi dan juga firman Allah Ta'ala, "Illa man syahida bil haqi wa hum ya'lamun." Ya, kecuali orang yang bersaksi, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di dunianya, kemudian dia dalam keadaan mengetahui nah makna daripada la ilaha illallah karena nggak cukup. ya, kalau cuma sekedar Eh, bersaksi mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian tidak mengetahui maknanya enggak cukup, harus mengetahui maknanya. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan waffaqahullah minhum man yakfuru bil yaumil akhir jumlatan. Sebagian mereka ada yang mengkufuri terhadap hari kebangkitan dan hari akhirat secara global. Nah, wa qalu in hiya illa hayatun dunya. Nah, mereka mengatakan tidaklah hal ini kecuali hanya kehidupan kita di dunia saja. Jadi mereka tidak meyakini adanya kehidupan di akhirat. Allah musta'an. Wa minhum man yu'minu bil yaumil akhir. Di antara mereka juga ada yang na'am barakallahu fikum beriman terhadap hari akhirat, walakin yajhadu ba'dal umur allati takunu fi. Namun walaupun mereka e, beriman terhadap hari akhirat, namun menentang sebagian perkara-perkara yang terjadi pada na'am barakallahu fikum atau perkara yang terjadi pada naam hari akhirat tersebut atau yang terjadi di akhirat tersebut. Ka'an naam, ka'an yajhadal hisaba aw waznal a'mal awil jannah awil nar. Seperti orang yang menentang atau istilahnya mengingkari terhadap harinya hisab, perhitungan amalan atau hari nah barakallahu fikum ditimbangnya sebuah amalan, kemudian juga menentang atau istilahnya mengingkari adanya surga dan neraka. Faminhum man yakfur bihi jumlatan Nah, maka di antara mereka ada yang mengkufuri hari akhirat secara jumlah, secara global, secara keseluruhan. Wa minhum man yakfur bi ba'di ma yakunu fi. Sebagian mereka tidak demikian, namun sebagian mereka kufur atau menentang atau istilahnya menolak atau tidak meyakini terhadap sebagian perkara-perkara yang terjadi di hari akhirat tersebut. Falladhi yakfuru bi ba'dihi kalladhi yakfuru bihi kullih. Padahal eh, orang yang mengkufuri atau orang yang kufur, orang yang tidak percaya, tidak meyakini dengan sebagian perkara yang terjadi pada hari akhirat tersebut, eh, itu seperti orang yang mengkufri secara keseluruhan. Jadi kalau nah barakallahu fikum dia kufur terhadap adanya surga, adanya neraka, adanya hari perhitungan, adanya hari ditimbangnya sebuah amalan, itu berarti seakan-akan dia kufur terhadap seluruhnya, seakan-akan dia kufur terhadap apa? Tidak adanya hari akhirat. Allah musta'an. Lafar kau enggak ada bedanya. Li'annahu yu'minu bi ba'dil kitabi wa yakfuru bi ba'd. Dikarenakan dia cuma beriman terhadap sebagian kitab, kemudian kufur, menolak, menentang terhadap sebagian kitab yang lainnya. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakanlah, nah, Nah, apakah nunabbiukum? Nah, tidakkah kami akan mengkabarkan kepada kalian nah, dengan apa? Dengan enam amalan-amalan yang paling merugikan. Naam, alladzina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu amalan-amalan yang merugikan tadi bagaimana? Atau amalan-amalan yang paling rugi tadi? Eh, orang-orang yang istilahnya rugi terhadap amalannya, bangkrut terhadap amalannya, yaitu orang-orang yang telah tersesat usaha mereka, sia-sia usaha mereka. Nah, di dalam kehidupan dunia ini wahum yahsabun dalam keadaan mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a dalam keadaan mereka menyangka bahwasannya mereka berbuat kebaikan. Allah musta'an. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan juga kufur terhadap perjumpaan terhadap Rabbnya. Fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka akhirnya nam hancurlah, terhapuslah amalan-amalan mereka dan nanti di hari kiamat kami tidak menegakkan sedikit pun untuk mereka timbangan dalam artian tidak ada nilainya sama sekali Allah musta'an wal wa minhum man yukadzibu bil hisab di antara mereka ada yang mendustakan eh, terhadap hisab hari perhitungan amalan kama biqaulih sebagaimana dalam firman Allah taala maliki yaumiddin nah Allah subhanahu wa taala adalah apa Allah zat yang memiliki hari kebangkitan dan hari perhitungan amal Fadin huna huwal hisab. Perhatikan, ad di sini maksudnya adalah na'am barakallahu fikum al-hisab, yaitu perhitungan amalan. Nah, bukan ad-din yang mananya agama. Wa hum yukadzibuna bihi. Eh, mereka mendustakan terhadap hari hisab tersebut, hari perhitungan amalan. Wabil jazai 'alal a'mal. Dan sekaligus mereka apa? Ketika mereka mengingkari adanya hari perhitungan amalan, otomatis mereka apa? Mengingkari terhadap hari al-jaza' balasan terhadap amalan tersebut. Wa qawlihi dan juga firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang telah kami berikan rezeki untuk kalian sebelum datang suatu hari. wahadhal yaumu huwa yaumuddin. Sebelum datang suatu hari nah, hari di sini maksudnya hari ad-din yaitu hari hisab, hari perhitungan amalan. Nah, barakallahu fikum. Min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi la khullatu la syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Yaitu sebelum datang suatu hari yang tidak ada jual beli lagi di situ, tidak ada pula persahabatan, pertemanan, tidak ada pula syafaat yang dianggap di situ. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang yang zalim idza lam yakun ma'aka 'amalun salihun yawmal qiyamah, apabila tidak ada bersamamu amalan saleh nanti di hari kiamat, fa innahu la hilata laka fi dzalikal yawm fin najah. Maka tidak ada bagimu na'am barakallahu fikum cara untuk mengelak nah, pada hari tersebut untuk menuju pada keselamatan enggak ada. Tidak ada hilah lagi, tidak ada cara lain nah, untukmu pada hari tersebut fin najah untuk selamat itu enggak ada lagi. Kalau enggak ada amalan saleh, Allah musta'an. Fala tajidu a'malan tuba' fatastariha fatastariha atau fatastariha kama yastaril insanu lahawaija fid dunya. Nanti di akhirat itu enggak ada yang namanya amalan-amalan dijual belikan tuh enggak ada. Kemudian engkau bisa membelinya enggak ada. Sebagaimana dahulu dia atau manusia membeli kebutuhan-kebutuhannya di dunia. Kalau dunia masih mungkin membeli kebutuhan-kebutuhannya masih ada, tapi di akhirat nanti apakah ada amalan-amalan soleh yang dijual? Enggak ada wala khullatun fa idza lam tajid ahadan yabi'u laka fid dunya maka apabila tidak ada seorang pun eh, apabila engkau tidak menjumpai seorang pun yang akan menjual untukmu di dunia fayumkinu yakuna laka sadiqun tadhhabu ilaih tapi mungkin kalau di dunia itu ya satu orang aja nggak ada yang mau jual beli dengan kita mungkin kita masih bisa apa nah, memiliki teman yang lain yang kita bisa pergi kepadanya. Fayyuti kami ma'indah. Akhirnya dia akan berikan kepadamu apa yang ada di sisinya. Walakin la jatuh khullatun yawmal qiyamah. Namun beda. Eh? Tidak akan dijumpai seorang teman nanti dari kiamat. Walan yang fa'aka ahadun walau kana sadiqaka. Tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu seorang pun walaupun dia adalah temanmu. Walakin rubbama yashfa'ulaka ahadun. Namun bisa jadi ada salah seorang yang bisa memberikan syafaat untukmu kama kemudian menjadikan wasitah perantara untuk dirimu ketika di dunia karena asy-syafa'ah maknanya adalah apa? Nah, barakallahu fikum atawassutu lil khair, atawassutu lil khair fi jalbil manafi' aw daf'il madar. Naam, karena mana syafa'ah pada asalnya adalah apa? E, memerantarai atau menjadi perantara untuk orang lain agar mendapatkan manfaat dan agar dihilangkan darinya naam bahaya atau malapetaka. Naam seperti itu. Naam. Jadi nggak ada lagi di situ nanti ya. Wa hadza aidan ghairu mawjudin yaumil qiyamah wala syafa'ah. Dan yang seperti ini juga tidak ada nanti di hari kiamat, tidak ada syafaat untuk mereka. Karena orang kufar bagaimana? Nah, barakallahu fiikum orang kufar tidak dapat syafaat. Adapun syafaat yang Rasulullah yang berikan kepada pamannya Abu Talib itu bukan syafaat untuk mengentaskan dari adab api neraka, cuma memperingan saja. Memperingan adabnya nah barakallahu fiikum. Sehingga Rasulullah mengatakan walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau seandainya bukan karena syafaatku, eh, yang aku diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat dari pamanku, niscaya pamanku itu berada di kerak api neraka yang paling bawah. Oleh karena itu syafaat yang diberikan Rasulullah kepada pamannya Abu Talib bukan syafaat itu mengentaskan dari api neraka karena Abu Talib adalah kafir, namun hanya syafaat yang memperingan aja. Syafaat takhfif syafaat mempentingkan adabnya saja. Allah musta'an. Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih wal billah, itu adab yang paling ringan yang diberikan kepada pamannya Rasulullah SAW Abu Talib namanya adalah Abdul Manaf. Allah musta'an. enam. Kemudian qala Salih Al-Fawzan wa faqahullah. Ida taqatta'at anka kullul wasail yaumil qiyamah" apabila telah terputus darimu seluruh wasilah, seluruh perantara nanti dari kiamat, Walaysalaka laka hilatun, maka tidak ada lagi jalan untukmu, eh? tidak ada lagi cara lain untukmu, illa idza kana ma'aka amalun salihun qaddamtahu li nafsik, kecuali kalau seandainya bersamamu itu ada amalan saleh yang engkau telah persembahkan, yang engkau telah dahulukan nah untuk dirimu, dalam artian telah engkau kumpulkan untuk dirimu. Oleh karena itu, di dunia dikenal darul a'mal, sedangkan di akhirat nanti adalah darul jazaa. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun. Artinya dunia ini negeri untuk beramal, sedangkan di akhir nanti negeri untuk memanen amalan tersebut untuk mendapatkan balasan. Jika amalannya baik, maka balasannya pun juga akan baik. Jika amalan jelek, maka balasannya pun juga jelek. Allah musta'anul billah. Naam. Wa wa a'zamu dzalik dan yang paling besar itu semuanya adalah tauhid. Dari amalan-amalan saleh yang paling besarnya adalah tauhid. Yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, tidak menduakan, eh, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wassalamatu minasyirki dan selamat dari kesyirikan. Karena inilah dua kunci yang sangat penting. At-tauhid, na'am barakallahu fikum, wassalama minasyirki. Ya. Eh, seorang muwahhid kemudian selamat dirinya dari kesyirikan. Allah musta'an. Tentunya syirik di sini syirik akbar. Nah, barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum karena syirik akbar bisa menghancurkan semua amalan. 嗯。 La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wa qala subhanahu wa law asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun. Wa qala subhanahu wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Semua dalil menunjukkan bahwasanya asyirkul akbar, syirik besar itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun la tidak dengan malaikat yang terdekat, tidak pula dengan nabi yang na barakallahu fikum diutus itu semuanya dilarang barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu semuanya ada menghancur amalan yang harus kita hindari. Ada pun syirik asgar, syirik kecil yang sudah disebutkan para ulama seperti ria dan semisalnya itu menghancurkan amalan yang terkenai na'am kesyirikan itu saja tidak semua amalan na'am Allah musta'an. Naam, kita lihat sini. Walidzalika qala ta'ala oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yamliku alladziina yad'uuna min dunihi asy-syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Dan tidak ada orang-orang yang mereka menyeru eh, kepada selain Allah Subhanahu wa taala memiliki syafaat Ya. tidak ada satu pun yang mereka memiliki syafaat kecuali orang yang dia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan mereka mengetahui makna kalimat tersebut. Nah, Allah musta'an. Karena kalimat la ilaha illallah keutamanya sangat luar biasa. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka sungguh dia akan masuk surga. Namun ingat, bukan sekedar ucapan saja namun diresapi maknanya dan mengetahui maknanya serta nah, melaksanakan atau mengamalkan konsekuensi keharusan daripada kalimat la ilaha illallah kala di dalam karena di dalam kalimat la ilaha illallah ada dua rukun yang sangat inti asasi pondasi yang tidak boleh terlepaskan yaitu an-nafyu wal isbat na'am barakallahu fikum na'am kita lihat sini Wa syahida bil haqqi ay qala la ilaha illallah fid dunya. Di dunianya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa mata 'alaiha kemudian mati di atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Wa la yakfi an yaqula ilaha illallah tidak cukup dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bal budda an ya'lama ma'naha, bahkan harus dia mengetahui maknanya. Walidzalika qal, oleh karena itu Naam Allah Taala menyatakan wahum ya'lamun dalam keadaan mereka mengetahui Eh fala yakfi mujarradul lafzi min ghairi fahmin lil ma'na. Enggak cukup semata-mata lafaz saja la ilaha illallah tanpa dia memahami maknanya, tapi harus tahu maknanya. Oleh karena itu kami sarankan kepada segenap kaum muslimin secara umum, terutama ahlus sunnah wal jamaah yang sudah belajar lama mengkaji kitab-kitab ahlus sunnah, mengkaji kitab-kitab berkaitan masalah tauhid, hendaknya menghafal, menghafal dan tahu paham makna la ilaha illallah. Karena jarang sekali ya kadang sebagian mereka itu menyepelekan sehingga ditanya apa makna la ilaha illallah? Wallah alam gak tahu. Ini sangat disayangkan barakallahu fikum. Nah, bertahun-tahun ngaji 10 tahun, 9 tahun ditanya apa makna la ilaha tahu. Eh, Allah musta'an. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Makna la ilaha illallah adalah la ma'budah bihaqil illallah. Nah, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kalau, kalau maknanya la ilaha illallah, ditanya apa makna la ilaha illallah? Maknanya adalah tiada tuhan selain Allah itu masih keliru. Allah musta'an. Tiada eh, Tuhan selain Allah masih keliru. Berarti dia menganggap bahwa Tuhan-Tuhan yang ada ini adalah Allah. Padahal bagaimana yang tepat? Yang tepat tiada sesembahan yang berhak. Itu lapan yang berhak itu penting sekali ya. nah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau seandainya ada ilah-ilah yang lain, ada sesembahan-sesembahan yang lain, itu tidak berhak untuk diibari oleh karena itu bukan Allah. nah Allah musta'an. Fala yakfil lafdhu wa ma'rifatul ma'na bidunil amali bimuqtadaha. Tidak cukup melafatkan, nah eh, tidak cukup melafatkan dan mengetahui maknanya tanpa mengamalkan tuntutan atau konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Kenapa? al ilma wasilatun lil amal. Karena ilmu itulah wasilah perantara untuk diamalkan. Fa idza lam yakun ma'al ilmi amalun, maka apabila bersamaan adanya ilmu kok enggak ada amalan, falan tanfa'aka la ilaha illallah. Maka tidak akan bermanfaat bagimu kalimat la ilaha illallah oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita terjatuh terdalam dalam na'am barakallahu fikum na'am kepada kesyirikan yang syirik akbar wal a'yadu billah. Syirik akbar sangat mengerikan sekali. Oleh karena itu al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagaimana disebutkan dalam kitab Nam Istima' al-Juyush al-Islamiyah atau dalam kitab Ighathatul Lahafan, na'am barakallahu fikum beliau menyatakan na'am Uh, barakallahu fikum hafizakumullah disebutkan sana bahwasannya Naam, orang yang dia itu Na'am barakallahu fikum hafizakumullah berpaling daripada at-tauhid maka dia dikenal musyrikun. Eh, dia dihukumi musyrikun sya'a amaba. Na'am na'am barakallahu fikum beliau mengatakan al-mu'ridu an tauhid musyrikun sya'a amaba, wal mu'ridu an sunnah mubtadi'un dhalun sya'a amaba. Nah, atau kama qala rahimahullahu taala Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih, beliau ada seorang imam, murid dari ada seorang imam yang guru beliau tidak kalah terkenalnya bahkan paling terkenal di antaranya yang dijuluki dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahmatullah alaih. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim adalah murid beliau yang beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Namun beliau terkenal dengan julukan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyatakan dalam kitab Naam Ighasatul Lahafan Al-Mu'ridu an fal-mu'ridu an tauhid musyrikun sya'a am aba wal mu'ridu an sunnah mubtadi'un dalun sya'a am aba. Maka orang yang berpaling dari tauhid, dia adalah musyrik. Mau ataukah tidak mau ini gelarnya untuk dia. Nah, dan orang yang berpaling dari sunnah maka dia adalah mubtadi' adalah orang mubtadi' dalun, orang mubtadi' yang sesat. Mau ataukah tidak mau inilah gelarnya. Allahu musta'an. Wa alaihi tuklan la haula wala quwata illa billah. Nasallallahu salamatul afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yaj'alana minal muwahhidin wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yaj'alana